muslimin yang saya hormati. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang umat-umat sebelum kalian bahwa mereka sedikit sekali yang berdiri menegakkan amar ma'ruf nahi munkar yang menegakkan dakwah yanhauna 'anil fasadi fil ard yang melarang dari fasad ya, fil ardi ya, di muka bumi ini gambaran betapa sedikitnya ahlul haq betapa sedikitnya mereka-mereka yang menegakkan kebenaran yang melarang masyarakat dari kerusakan, yang melarang masyarakat dari kesirikan, yang membimbing mereka di atas kitab sunnah, yang mengajarkan kepada mereka akhlak yang baik, yang mengajarkan kepada mereka adab, sopan santun, sedikit, tidak banyak. Tetapi Allah katakan mereka adalah orang yang diselamatkan anjaina minhum orang-orang yang kami selamatkan kecuali sedikit sekali yaitu orang-orang yang kami selamatkan mereka juga dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Muslim dan juga oleh Imam Ahmad rahimahullah Inna Allah yuhibbul abda taqiyya al-ghaniyya al-khafi Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang memiliki tiga sifat at-taqi al-ghani al-khafi yang pertama takwa. Yang kedua merasa cukup. final ghina ghina nafs. Yang namanya ghina adalah kekayaan hati. Yang ketiga khafi tersembunyi. Tidak obuhur, tidak mahir, tetapi tersembunyi Khonibin a'azakumullah. Al-abdu taqiyil ghaniyil khafi adalah seorang hamba yang bertakwa dan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dan dalam keadaan dia tidak mau dikenal. Tidak mau terkenal. Ini ghuraba. Orang-orang yang asing. Orang-orang yang dalam keadaan tidak dikenal tidak diketahui tetapi Allah Subhanahu wa taala mengenalinya. Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Yang ketiga, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Tuba lil ghuraba. Berbahagialah orang-orang yang asing. Qila dikatakan kepadanya, "Ya Rasulullah, wa manil ghuraba?" Siapa itu orang-orang asing? Qala nasun salihun qalilun fi unasin su'in kathir. Orang-orang yang saleh sedikit di tengah-tengah orang yang jelek banyak. Man ya'asihim akthar mimman yuti'uhum. Yang menentangnya lebih banyak daripada yang mentaatinya. Ini didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan tuba lil ghuraba. Tuba ditafsirkan adalah pohon yang dalam jannah yang dipersiapkan bagi mereka-mereka yang asing di atas kebenaran, yang asing di atas hak, yang menyendiri sedikit di atas kebenaran. Bada al-Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada Fatuba lil ghuraba. Islam dimulai dalam keadaan asing, tidak dikenal, dan nanti akan kembali asing lagi kata Nabi. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah orang-orang yang ghuraba, orang-orang yang asing. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam طوبى للغرباء قلنا من هم يا رسول الله siapa mereka ya Rasulullah قال الذين يصلحون إذا فسد الناس berkata orang yang dalam keadaan bersikap baik ketika kebanyakan manusia bersikap jelek. dia bersikap baik menjadi saleh dalam keadaan mayoritas manusia sedang berbuat kejelekan-kejelekan. Innal ghuraba yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Ya'ti 'ala an-nas zamanun al-mu'min fihi adallu minal amah. Kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, sebentar lagi akan datang satu zaman. Al-mu'minu fi orang-orang beriman padanya adallu minal amah. Lebih rendah dari budak. Orang mukmin direndahkan lebih rendah dari amah. Ini akan terjadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat. Eh, kata Ali bin Abi Thalib akan muncul nanti suatu zaman. Orang mukmin dihinakan. Orang mukmin direndahkan. Bahkan azallu minal amah, bahkan lebih rendah daripada budak-budak hamba sahaya. Demikian pula dikatakan oleh Al Hasan Ibn Abil Hasan Al-Basri rahimahullah kata beliau ya ahlas sunnah tarafaku wahai ahlas sunnah bersikap lembutlah kalian wahai ahlas sunnah bersikap lembutlah kalian rahimakumullah semoga Allah merahmati kalian fa innakum min aqallin nas karena sesungguhnya kalian adalah orang yang paling sedikit. Bersikap lembutlah kalian. Karena sesungguhnya kalian adalah kelompok yang paling sedikit. Disebutkan dalam ayat, disebutkan dalam hadis, disebutkan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, disebutkan pula oleh Al Hasan ibn Al Hasan yaitu Hasan al-Basri rahimahullah disebutkan pula oleh Fudail Ibn Iyad rahimahullah ittabi' turuq al-huda wa la yadurruka qillatu salikin ikutilah jalan-jalan petunjuk dan jangan merugikan kamu sedikitnya orang-orang yang berjalan di jalan tersebut. Wa iyyaka wa turuqad dalalah. Dan hati-hati engkau dari jalan-jalan kesesatan. Wala taghtarru bikasratil halikin. Dan jangan kau tertipu dengan banyaknya orang yang binasa. Kata Fudail Ibn Iyad rahimahullah Ikutilah jalan petunjuk. Dan jangan merugikan kamu. Jangan menyedihkan kamu. Jangan membuat maldarat kepadamu. Sedikitnya orang yang jalan di jalan tersebut. Biar. Biarkan. Jangan terganggu. Jangan merasa kok kita cuma satu orang, dua orang, tiga orang. Kalau engkau di atas kebenaran, jalan. Kalau engkau di atas hujjah, di atas dalil, jalan. Kalau engkau dalam keadaan di atas perintah Allah dan Rasulnya, maka berjalanlah. Walaupun engkau sedikit, walaupun engkau sendiri, walaupun engkau hanya satu dua orang. Ini nasihat dari Fudail Ibn Iyad rahimahullah. Sebaliknya, wa iyyaka, hati-hati engkau min turuqid dalalah dari jalan-jalan sesat walaupun mereka dalam jumlah besar banyak yang mengikutinya kalau salah tetap salah kalau keliru tetap keliru jangan tergiur hanya karena jumlah mereka yang banyak besar jangan terbawa hanya karena jumlah mereka mayoritas besar Nasihat dari Fudail bin Iyad rahimahullah sangat penting. Karena kebanyakan manusia sering mengukur dengan jumlah. Kalau banyak maka mereka terfitnah. Wah ini berarti paling benar. Kalau sedikit takut, ragu-ragu, jangan-jangan ini salah. Padahal kebenaran tidak diukur dengan jumlah Kebenaran tidak diukur dengan siapa yang mengikut dan berapa yang mengikuti. Kebenaran diukur dengan qala Allah wa qala Rasul. Kebenaran diukur dengan dalil-dalil, dengan hujah-hujah, dengan ucapan Allah dan ucapan Rasulnya, dengan ucapan para a'immah, para imam-imam ahli sunnah, para ulama. Maka itu kebenaran. Maka peganglah kuat-kuat. Amdu alaha bin nawajiz. Gigit dengan geraham kalian. Apapun yang kalian hadapi di hadapan kalian. Pengikut banyak walhamdulillah. Pengikut sedikit tidak apa-apa. Jangan ngaruh. Ini makna ucapan beliau rahimahullah. Qala ibn Muflih rahimahullah <clears throat> yanbaghi an yu'raf أن كثيرا من الأمور يفعل فيها كثير من الناس خلاف الأمر الشرعي ويشتهر ذلك بينهم ويقتدي كثير من الناس بهم في فعلهم ابن مفلح رحمه الله dalam kitab beliau آداب الشرعية juz pertama halaman 263 menyatakan sudah semestinya untuk diketahui bahwa kebanyakan perkara-perkara dikerjakan oleh kebanyakan manusia menyelisihi sunnah yang syar'i kata Ibn Mufleh, kebanyakan manusia mengerjakan perkara-perkara yang menyelisihi syariat Wa yastahir dzalika bainahum. Dan yang demikian dikenal oleh mereka. Sudah masyhur. Wa yaqtadi katsirun minan nasi bihim fi fi'lihim. Dan kebanyakan manusia yang lain ikut. Karena mereka banyak, jangan-jangan benar. Mereka diikuti. Walladhi yata'ayyan 'alal 'arif maka semestinya bagi orang yang memiliki ilmu yang memiliki pengetahuan mukhalafatuhum fi dhalik. semestinya dia menyelisihi yang salah walaupun kebanyakan mereka salah kita selesai yang salah itu akhirnya kita jadi asing akhirnya kita terasing qaulan wa fi'lan dalam masalah perbuatan ataupun masalah ucapan. Wala yuthabbutuhu Dan jangan membuat kita ragu. Jangan terhalang untuk mengikuti kebenaran. Wahidatihi wa qillatul rafiq. Jangan menyebabkan kita ragu untuk beramal dengan kebenaran hanya karena menyelisihi kebanyakan manusia. Hanya karena menyelisihi kebanyakan kawan, kebanyakan orang. La yuthabbitu. Jangan memperlambat, jangan menghambat. Yakini bahwa itu adalah hak dengan dalil-dalil. Kalau terbukti hak dengan hujjah, dengan dalil, dengan ayat dan hadis, maka pegang kuat-kuat. Wa qad qala الشيخ محي الدين النووي رحمه الله بركاته الشيخ محي الدين النووي رحمه الله تقو besar dari madhab imam syafi'i قال لا يغتر الإنسان بكثرة الفاعل manusia Jangan tertipu dengan kebanyakan manusia yang mengerjakan perkara yang salah. Lihada alladhi nuhina anhu. Perkara yang kita dilarang untuk mengerjakannya. Mimman la yura'i hadhil adab. Yaitu perkara-perkara yang dikerjakan oleh orang-orang yang tidak memperhatikan adab. Tidak memperhatikan sopan santun tidak memperhatikan akhlak tidak memperhatikan sikap-sikap yang baik maka kita jangan terpengaruh dengan mereka. وامتثل ما قاله السيد الجليل الفضائل ابن عياض hendaklah kita praktekkan nasihat para ulama seperti nasihat Fudail Ibn Iyad rahimahullah apa kata beliau la, staw, la tastawhish turuqal huda liqillati ahliha kata Fudhal bin Iyad jangan kalian merasa sendiri ketika kalian berjalan di atas jalan petunjuk liqillati ahliha karena sedikitnya pengikut mereka jangan jangan merasa sendiri jangan merasa khawatir jangan merasa takut wala taghtarru bekasratil haliki dan jangan sampai kalian tergiur dengan banyaknya orang yang menyimpang dengan banyaknya orang yang sesat dengan banyaknya orang yang keluar dari sunnah jangan tertipu dengan mereka Qala Sufyan al tsauri rahimahullah berkata Sufyan al tsauri rahimahullah Istausu بأهل سنة خيرا فإنهم غرباء hendaklah kalian saling menasehati saling berwasiat dengan baik terhadap ahlus sunnah karena mereka itu ghuraba hendaklah kalian saling berwasiat saling menasehati Karena kalian itu ghuraba, kalian orang-orang asing yang sedikit Waqala aydan dan berkata juga إذا بلغك عن رجل بالمشرق صاحب سنة وآخر بالمغرب فابعث إليهما السلام وادعوا لهما ما أقل أهل السنة والجماعة ما شاء الله كتب اليوم masih kata ucapan Sufyan Al-Thawri rahimahullah Jika sampai kepadamu ada seorang ahli sunnah di timur dan ada satu orang di barat, sampaikan salamku padanya. Maka kalau kalian ahli sunnah, dapat salam kalian dari Sufyan Tsauri. Sampaikan salamku pada mereka yang di ujung timur maupun yang di ujung barat. Sampaikan salamku kepada keduanya dan doakanlah mereka Betapa sedikitnya ahlus sunnah. Betapa sedikitnya ahlus sunnah. Wal jamaah. Karena ahlus sunnah itu sedikit. Maka sampaikan salam kepadanya. Jangan merasa sendiri. Kalian bersama Imam Thawri. Kalian bersama Imam Ahlus Sunnah. Imam Ahmad rahimahullah. Kalian bersama Imam Muhammad bin Idris Syafi'i. Kalian bersama Imam Sufyan. Kalian bersama Ibrahim An-Nukhai. Kalian bersama sekian para imam-imam. Jangan khawatir. Jadi makna yang terkandung dari ucapan beliau sampaikan salamku karena mereka sedikit, yakni hendaklah kalian itu jangan merasa sedikit, jangan merasa sendiri karena kalian bersama para ulama yang terdahulu maupun yang sekarang maupun yang akan datang. Kalian tidak sendiri. Kalian bersama imam-imam ahlus sunnah. Kalian bersama para ulama. Kalian bersama para sahabat wa tabi'in. Kalian bersama para tabi'it tabi'in. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Apa yang disampaikan dalam usulus sunnah apa yang disampaikan dalam kajian prinsip-prinsip sunnah yang dibahas pada setiap babnya adalah ijma'. Ijma' kesepakatan seluruh mereka para ulama. Apakah yang pernah kita baca dalam Akidatul Salaf Washabul Hadith oleh Imam Abu Rahman Al-Sabuni Asy-Syafi'i. Di dalamnya berisi perkara-perkara ijma'. Ini yang sudah disepakati, ini yang sudah disepakati, ini sudah disepakati. Artinya, kalau kita berpegang dengan akidah tersebut, kalian berpegang dengan akidah ahlul Hadith, akidah para ulama, akidah para imam, imam ahli sunnah. Maka jangan kalian ragu, jangan kalian gelisah ketika yang mengikut sedikit. Jangan. Karena kalian bersama imam-imam. Masya Allah. Maka kitabnya dikasih judul Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Akidahnya para salaf dan akidahnya para ashabul hadis. Demikian pula yang kita baca dari kitab Syarhus Sunnah oleh Imam Al-Barbahari. Demikian pula yang kita baca dari usul i'tiqad al-sunnah wal jamaah oleh Imam Hibatullah Al-Lalikai. Demikian pula kitab yang kita baca Al-Aqidah wasitiyah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan semoga Allah merahmati seluruh para ulama. Semuanya adalah perkara-perkara yang sudah ijma. Sudah sepakati mereka Artinya kita berjalan bersama para a'immah, para imam-imam. La taghtarru bi kathratil halikin wa la tastawhish bi qillatis salikin. Jangan kalian merasa khawatir, merasa takut karena sedikitnya orang yang ikut dan jangan tertipu dengan banyaknya orang yang binasa. Qala rahimahullah Ida balagaka an rajulin bil masyriq kalau sampai kepadamu ada seorang ahlu sunnah di timur dan ada seorang lagi di barat sampaikan pada keduanya salamku dan doakan untuk keduanya dengan kebaikan ma'aqalla ahlu sunnah sungguh betapa sedikitnya ahlu sunnah kata Sufyan al thawri rahimahullah qala Yunus ibn Ubaid Berkata Yunus bin Ubaid rahimahullah, "Asbaha man idza arafa sunnah arafaha ghariban." Sungguh sekarang ini kalau ada orang kenal sunnah akan dia kenali sebagai sesuatu yang aneh. Akan dia kenali sebagai sesuatu yang baru. Ajaran apa ini? Padahal yang kita baca qala Rasulullah. Padahal yang kita baca kitab-kitab para ulama. Kitabnya Imam Al-Lalikai, kitabnya Imam Syatibi dalam Al tusam kitab Ibnu Waddah, kitabnya mereka para imam-imam yang sudah ditulis sekian lama. Tetapi karena sedikitnya orang yang berpegang dengan kebenaran, Ketika kita mengenali sunnah, kita merasa ini hal baru. Aneh. Gak pernah dengar. Bukan salah kola Rasulullahnya, bukan salah hadithnya. Salah kitanya. Karena kita selama ini gak pernah ngaji, gak pernah belajar, gak pernah buka Quran, gak pernah baca hadis. Maka bagaimana mungkin akan tahu? perkara-perkara yang terkandung di dalamnya. Qala wa aghrabu minhu man ya'rifuha. <clears throat> lebih aneh lagi, lebih asing lagi orang yang berpegang dengannya. Kamu kenal saja mengenalinya dengan aneh. Kok ada hadis seperti ini? Kok ada riwayat sahih? Saya baru tahu. Itu sudah aneh. Wa aghrabu min dzalik dan yang lebih aneh lagi yang berpegang dengannya. Dalam keadaan dia sedih, dalam keadaan dia terasing, dalam keadaan dia berbeda dengan orang-orang di sekitarnya. Ini lebih aneh lagi, lebih asing lagi. Tetapi Rasulullah mendoakan dengan kalimat tuba lil ghuraba. Tuba lil ghuraba. Qala Abu Idris Al-Khawlani rahimahullah. Sami'tu anna lil islami uran يتعلق الناس بها وإنما تمتلخ عروة عروة فأول ما يمتلخ منها الحكم وآخر ما يمتلخ منها الصلاة Kata Abu Idris Al-Khawlani, Aku mendengar bahwa Islam itu terdiri dari urat-urat yang manusia bergantung padanya. Wa innama tamtalikhu urwatan urwatun urwatun. Tetapi akan lepas satu urat demi satu urat. ma yamtalikh. Awal pertama yang akan lepas dari urat-urat keislaman adalah al-hukmu hukum. Wa akhir ma yamtalikh minha as-salah dan yang terakhir yang akan lepas adalah salat hukum-hukum lepas satu persatu. Hukum ini, hukum ini, hukum ini lepas satu persatu sampai terakhir apa? Salat. Sehingga tidak heran sekian banyak orang-orang yang rusak, sesat, menyimpang, sholat masih. Masih tersisa. Karena itu biasanya terakhir. Maka kalau sholat pun tidak, berarti sudah keterlaluan. Apalagi yang lain. Kalau sudah sholat pun ditinggalkan. Warawa Abdullah bin Mubarak rahimahullah dari Fudail ibn Iyad Anil Hasan ibn Abil Hasan rahimahullah diriwayatkan oleh Abdullah bin Mubarak rahimahullah dari Fudail ibn Iyad dari Al Hasan ibn Abil Hasan Al Basri rahimahullah قال أنه ذكر الغني المترف alladzi lahu sultanun ya'khudul mal wa yad'i annahu la iqaba fihi wa dzakara al-mubtadi' ad-dhal alladhi kharaja bi sayfihi 'ala al-muslimin wa ta'awwala ma Allah fil kuffari 'ala al-muslimin disebutkan kepada Al-Hasan Al-Basri dua golongan golongan pertama orang yang kaya yang banyak hartanya, banyak dunianya, memiliki kekuasaan, mengaku bahwa mereka nggak akan dibalas. Bebas berbuat kemaksiatan. Banyak harta, berkuasa. Golongan kedua, seorang mubtadi' bal. Orang yang pemahamannya sesat. Keluar membawa pedang, memerangi muslimin menafsirkan ayat-ayat dan hadis-hadis tentang orang kafir ditafsirkan untuk muslimin. Thumma qala. Kemudian beliau berkata. Siapa yang berkata? Al-Hasan Al-Basri. Dari siapa dinukilkan? Dari Fudail Ibn Iyad. Dari siapa? Kita dapatkan dari Nam Abdullah Ibn Mubarak. Berarti tokoh-tokoh hebat semua ini ulama menukil keadaan dua tadi. Terbayang tadi satu ahlu maksiat yang merasa bebas nggak akan diadab. Maksiat segalanya dilakukan karena kaya, karena berkuasa. Yang kedua, sesat. Mengira bahwasanya ayat-ayat ini tentang muslimin padahal tentang orang kafir. Maka mereka memerangi muslimin, membunuh muslimin, menumpahkan darah muslimin, ibadahnya, sholatnya bagus. Bahkan berlebihan. Setelah itu kata beliau, kata Hasan al-Basri. Sunnatukum walladhi la ilaha illahu bainahuma. Sunnah kalian, sunnah kalian Demi Allah yang tidak ilah kecuali dia di tengah-tengah antara keduanya. Yang ini ahli maksiat ekstrim, yang ini ahli ibadah ekstrim. Sunnah kalian di antara keduanya. Bainal ghali wal jafi. Antara orang yang melampaui batas ekstrim. Seperti khawarij. Kaum teroris menafsirkan ayat kepada kufar diterapkannya kepada muslimin. Ini mereka. Ghali. Wal jafi sebaliknya. Yang tidak memperhatikan agama, tidak memperhatikan ayat, tidak memperhatikan hadis, tidak memperhatikan dalil-dalil dan merasa bebas saya mau berbuat apapun, nggak ada aturan. Mau apa? Ini mau saya. Tidak ada yang bisa menghalangi saya. Karena kaya, karena punya harta, karena punya kekuasaan ini naudzubillah ekstrim ke kiri yang ini ekstrim ke kanan sunnatukum bainahuma sunnah kalian di antara keduanya tidak ekstrim ke kanan tidak ekstrim ke kiri bainal ghali wal jafi wal mutrif wal jahil antara orang yang melampaui batas dan orang yang bodoh fasbiru alaiha. Maka sabarlah kalian di atasnya. Di atas sunnah. Sabarlah kalian di atas sunnah. Yaitu yang berada di tengah-tengah antara keduanya. Antara mereka yang liar nggak punya aturan. Dan orang-orang yang ekstrim karena sesat. Kalian di tengah-tengah antara keduanya. Fasbiru, sabarlah fa inna ahla sunnah kanu aqallin nas karena ahlu sunnah itu sedikit di antara manusia alladzina lam ya'khudhu ma ahli al-atraf fi atrafihim yaitu yang tidak ikut bersama hura-huranya golongan pertama yang ahli maksiat tadi tidak ikut maksiat bersama mereka, enggak ikut hura-hura bersama mereka, walama ahlil bidah, tidak pula ikut dengan aliran khawarij dengan pemikiran sesat mereka dalam hawa nafsu mereka. Wasabaru dan mereka sabar di atas dalil-dalil sunnah. Mereka sabar ala sunnatihim hatta atau rabbahum. Mereka sabar sampai bertemu Rabb mereka. Sampai mati. Sampai kabar, sampai kapan Ustaz sabar ini? Seringkali Anak-anak muda bertanya, Ustaz, sampai kapan kita sabar? Sampai mati. Sampai kapan? Sampai mati. Dan itu jawaban dari Al-Hasan Al-Basri. Dari Fudail Ibn Iyad. Dari Abdullah Ibn Mubarak rahimahullah. Yang menyatakan isbiru. Hatta atau rabbahum. Sabarlah sampai kalian bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Fakadhalika insya'allahi fakunu insyaallah fakunu maka demikianlah kalian semestinya jadilah seperti itu insyaallah thumma qala kemudian berkata lagi setelah itu rahimahullah wallahi law anna rajulan adraka hadhil munkarat yaqulu hadha halumma ilayya wa yaqulu halumma ilayya. Kata beliau, demi Allah, kalau ada seseorang yang menemui dan menghadapi kemunkaran-kemunkaran tadi, yang ekstrem ke kiri maupun ke kanan, pasti mereka akan mengajak, halumma ilayya. Yang ini berkata, jadilah seperti kami, enak, bebas, liar. Kita bisa bernikmat-nikmat menghabiskan masa muda kita dengan hura-hura. Kata ekstrim kirinya. Kata ekstrim kanannya, kita harus berjuang, berjihad. Padahal teror. Padahal mengacau. Padahal membunuh muslimin. Membikin gelisah muslimin. Membikin takut kaum muslimin. Mengancam-ngancam kaum muslimin. Dua-duanya ekstrim. Masing-masing berkata, halumma ilayya. Halumma ilayya. Marilah kemari, marilah kemari. Kalau saja orang tadi melihat ajakan yang kiri, ajakan yang kanan, kemudian berkata, La uridu illa sunnah. Aku tidak menginginkan kecuali sunnah. Siapa yang membawa dalil dari sunnah Nabi, kami terima. Yatlubuha wa yas'al anha, mencari sunnah, mencari dalil-dalil, berpegang dengan dalil-dalil, Kata Al-Hasan Al-Basri, inilah orang yang akan selamat. Inilah orang yang akan selamat. Bukan ikut-ikutan. Banyak yang ke kiri ikut ke kiri. Banyak yang ke kanan ikut ke kanan. Lebih keras suaranya yang kiri ikut ke kiri. Lebih keras suaranya yang kanan ikut ke kanan. Maka orang ini plin plan. Orang ini nggak punya tujuan, nggak punya arah, nggak punya bimbingan. Harus kita pastikan seorang muslim harus berkata sebagai iman bahwa saya beriman pada Allah dan Rasulnya, maka saya tidak akan melangkah kecuali dengan qala Allah wa Rasul. Karena saya muslim, saya beriman pada Allah, beriman pada Rasulullah SAW, maka saya tidak akan berjalan, gak akan melangkah, gak akan bersikap, gak akan berbuat, gak akan beribadah, kecuali dengan dalil-dalil dari Quran was sunnah liyu'rida lahu ajrun azim agar dia mendapatkan pahala yang besar fakadzalika fakunu insyaallah maka hendaklah kalian jadi seperti ini insyaallah demikian kata Al Hasan Al Basri rahimahullah dinukil oleh Fudail bin Iyad dinukil oleh Abdullah ibnu Mubarak Mubarak mengambil dari Fudail bin Iyad, Fudail bin Iyad mengambil dari Al-Hasan ibni Abil Hasan Al-Basri rahimahumullahu ajma'in. Semoga Allah merahmati mereka semuanya, ulama tabi'in. Allah. Ya. Berikutnya ucapan Ibnu Rajab rahimahullah. Dalam kitab Madarij Salikin <clears throat> atau masih dalam kitab Kashful Kashful Kurbah Kata Ibn Rajab rahimahullah, "Innama dhallal mu'min akhiruz zaman bi ghurbatihi baina ahli fasad." Sesungguhnya rendahnya atau direndahnya, direndahkannya kaum muslimin, kaum mukminin di akhir zaman adalah karena keterasingan mereka. Karena keterasingan mereka di tengah-tengah orang-orang yang telah rusak agamanya, di tengah-tengah orang yang telah rusak dengan syubuhat dan syahwat. Fakulluhum yakrahuhu. Karena dia di atas kebenaran. Sedangkan masyarakat sekian banyaknya nanti di akhir zaman. Dalam keadaan di atas kejelekan, di atas kemaksiatan. Maka nggak ada yang suka. Dengan orang mukmin. Yakrahuhu. Nggak suka dengan orang yang seperti ini wa yu'dhihi akhirnya diganggu disakiti mukhalafati tariqatihi karena dianggap jalannya berbeda karena dianggap nyeleneh karena dianggap tidak mengikuti jalan mereka wa maqsuduhu limaksudihim karena maksudnya tujuannya juga berbeda karena cita-citanya juga berbeda karena jalannya juga berbeda, dianggap salah. Dan kemudian dimusuhi, disakiti, dikucilkan. Ini azakumullah, keadaan yang sudah digambarkan oleh Rasulullah, keadaan yang sudah digambarkan oleh para ulama, para salaf, as-salih, radwanullah alaihi majma'in. <coughs> Maka kalau kita dapati keadaan yang seperti itu ucapkan sadaqallah wa sadaqa rasuluh maha benar Allah dan sungguh pasti benar ucapan rasulnya artinya bertambah imannya bertambah yakin Alhamdulillah ternyata apa yang digambarkan semuanya hak apa yang digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti seperti ini akan terjadi, nanti akan segini ter terjadi, semuanya terjadi. Ya. Sehingga ketika para sahabat diserang oleh pasukan Ahzab yang bersekutu sekian banyaknya, fazaduhum imana, bertambah imannya. Dan mereka berkata, "Hadza ma wa'adana." Inilah apa yang sudah Allah janjikan pada kita. Pasti akan terjadi dan mereka tidak berbicara kecuali kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah dan dialah tempat kita bergantung kepadanya. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah Syamsuddin Muhammad Abi Bakar rahimahullah Ahlul Islam fin nasi ghuraba. Kaum muslimin di antara seluruh agama-agama itu yang paling asik kaum muslimin. Wal mu'minun dan orang-orang beriman di tengahnya asing di kalangan muslimin. Wa ahlul ilmi dan para ulama di tengah-tengah mukminin lebih sedikit lagi. Asing di tengah-tengah muslimin. Wa ahlus sunnah dan orang-orang yang berpegang dengan sunnah juga ghuraba asing di tengah-tengah mereka. Di tengah sekian firqah-firqah, sekian kelompok-kelompok. Kelompok sesat yang paling sesat sekalipun seperti Syiah Rafidah. atau Khawarij itu tidak terlalu dipermasalahkan. Tetapi Ahlu Sunnah seakan-akan naudzubillah ya yang paling jahatnya, yang paling sesatnya, yang paling busuknya, yang paling berbahaya, yang paling, yang paling, yang paling. Apakah kalian merasa aneh? Apakah kalian merasa aneh? La ta'jabuna min dhalik. Jangan kalian heran dengan itu. Kenapa? Karena memang sudah disebutkan tadi, ghuraba. Mereka itu asing di tengah-tengah manusia. Yumayyizunaha minal ahwa'i wal bid'ah. Ahli sunnah berbeda sendiri dengan semua ahlul bid'ah. Hum ghuraba. Mereka ghuraba. Wadda'una ilaiha as-sabiruna ala adal mukhalifim. Hum asyadda haulai ghurbatan. Di tengah-tengah ahlu sunnah ada yang sabar di atas gangguan sabar dalam keadaan diselisihi, sabar dalam keadaan disakiti, maka mereka yang sabar lebih sedikit lagi. Muslimin asing di tengah-tengah seluruh agama. Di tengah muslimin ada orang beriman, asing di tengah-tengah orang yang mengaku-ngaku muslimin. Di tengah orang beriman ada yang berilmu. Asing orang berilmu ini di tengah-tengah masyarakat awam yang bodoh. Yang berpegang dengan sunnah sedikit. Lebih sedikit lagi. Dan mereka-mereka di tengah-tengah ahli sunnah yang sabar lebih sedikit lagi. Kebanyakan tidak sabar. Ada yang marah akhirnya menyelisihi sunnah. Ada yang jengkel akhirnya melanggar dalil. Ada yang karena tidak sabar dia tinggalkan sunnah. Dia selisih pemerintah. Dia menentang. Jadi khawarij. Padahal tadinya ahlu sunnah. Maka yang sabar di atas sunnah lebih ghuraba lagi. Walakin haulaihum hum ahlullahi haqqan. Kata Ibnu tetapi yang asing ini adalah golongan Allah sebenar-benarnya. Hizbullah. Fala ghurbata alaihim maka mereka tidak asing di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka dikenal oleh Allah, mereka dimuliakan oleh Allah, mereka dalam keadaan dekat dengan Allah. Innama ghurbatuhum bainal aktsarin. Keasingan mereka di tengah-tengah manusia. Tapi di sisi Allah tidak asing. Allah kenal dia. Allah banggakan di hadapan seluruh penduduk langit. Lihat hambaku. Begini dan begitu. Lihat hambaku dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina qala Allahu fihim yang Allah katakan dalam Al-Qur'an wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah jika engkau taati kebanyakan manusia di muka bumi mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Kalau engkau turuti kebanyakan manusia mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Faulaika humul ghuraba minallahi wa rasulih wa dinih. Maka orang-orang yang menyelisihi kebenaran, orang-orang yang mengikuti kebanyakan manusia, mereka kelihatannya tidak ghuraba di antara manusia. Padahal mereka asing di sisi Allah, di sisi Rasulnya, di sisi agamanya, Wa ghurbatuhum yal ghurba al muhishah. Maka keasingan mereka keterasingan yang mengerikan. Keterasingan yang mengerikan. Datang kepada Allah. La yukallimuhum Allah. Allah tidak mau ajak bicara mereka. Wala yandur ilaihim. Dan Allah tidak mau melihat mereka. Wala yuzakkihim. Dan tidak mensucikan mereka. Walahum adabun alim. Tidak dikenal oleh Allah. Dan Allah tidak mau menengok mereka tidak mau mengajak bicara mereka, nggak mau sucikan mereka. Datang kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak kenal mereka. Siapa kalian? Ikut siapa kalian? Malaikat-malaikat tidak mengenali mereka. Artinya tidak mengenali kalau mereka di kalangan ahlu sunnah. Kalangan muslimin tidak. Ya Rasulullah, kata para malaikat. Mereka ini bukan golonganmu. Ya, minggir kalian, minggir kalian. Ada yang mau masuk ke telaga Nabi, dihalau ya. oleh malaikat-malaikat. Nabi heran, kenapa? Mereka dihalau. Engkau tidak tahu. Ma ahdathu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Lihat, diasingkan dari Nabi SAW. Diasingkan dari telaga Nabi SAW. Ini keterasingan yang mengerikan. Maka biarlah, sabarlah keterasingan kita di tengah-tengah manusia. Asal kita tidak asing di sisi Allah, di sisi sunnah Rasulullah, di sisi agama. Kita terus dekat dengan Quran dan sunnah dekat dengan qala Allah, qala Rasul, dekat dengan qala ulama, dengan akwal a'immah yang kita baca harus kitab-kitab ahlus sunnah, kitab-kitab para ulama, kitab-kitab para imam, imam ahlus sunnah. Sehingga kita tetap dekat dengan mereka, tidak asing di tengah-tengah ulama. Adapun mereka yang menjauh-menjauh dari ilmu, menjauh dari ayat, menjauh dari hadis, menjauh dari kitab-kitab kuning, kitabnya para ulama, maka mereka akan terasing. Tapi bukan keterasingan yang terpuji. Keterasingan yang mengerikan. Tidak dikenal oleh para ulama. Tidak diketahui dari jalan ahlus sunnah. Tidak dikenal di jalan tauhid. Tidak dikenal di jalan sunnah. Tidak dikenal di telaga Rasulullah SAW dihalau oleh malaikat. Gak boleh memasuki telaga. Kata malaikat tadi engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu ya Rasulullah. Ini yang mengerikan. Adapun keterasingan di tengah-tengah manusia itu hanya dunia, sebentar kemudian sirna. Itu hanya dunia. Sebentar kemudian kita wafat, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, selesai. Ujian tadi berakhir hanya dalam hitungan tahun. Tetapi keterasingan yang mengerikan adalah keterasingan yang terus-menerus, bukan hitungan tahun, ribuan tahun, lebih dari itu. Yang seharinya 50 ribu tahun, yaitu di akhirat nanti. Diasingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak digabungkan bersama kaum muslimin. Ini mengerikan. Itu keterasingan yang mengerikan. Nasallallahu salamah wal afiyah. Qala aidan berkata juga beliau, Wa min sifati ahli al ghuraba dan termasuk sifat-sifat orang-orang asing alladzina an nabi sallallahu yang Nabi SAW memujinya dan dalam keadaan beliau menyebutkan agar kalian ingin ini menyebutkan puji-pujian agar kalian ingin apa ciri-cirinya at-tamassuk bis sunnah berpegang dengan sunnah idza raghaba anha nas ketika manusia sudah menjauh dari sunnah jadi ketika manusia menjauh dari sunnah kalian tetap di atas sunnah wa tarki ma ahdatsu meninggalkan apa yang mereka ada-adakan dari ajaran-ajaran baru ajaran Syiah ajaran Khawarij ajaran tarekat-tarekat firqah-firqah فرقة wa in وإن كان هو المعروف عندهم walaupun itu yang paling banyak, yang paling ma'ruf, yang paling dikenal, tetap dia selisih. Ini ciri-ciri al-ghuraba. Tetap berpegang di atas sunnah dan tetap mereka kokoh di atasnya walaupun menyelisihi kebanyakan manusia. Yang kedua, tajridut tauhid. Sifat mereka adalah memurnikan tauhidnya dari berbagai macam noda-noda syirik. Wa in ankara dzalika aktsarun nas. Walaupun diingkari oleh kebanyakan manusia. Baik, ini ciri kedua. Ciri ketiga. Tarkul intisab ila ahadin ghairullah wa rasulih tidak menisbatkan diri pada seorang pun selain kepada Allah dan Rasulnya. Artinya tidak ta'assub, taklid, dan menyatakan pokoknya kita apa kata fulan. Tidak. Sehingga sangat keliru, sangat salah kalau mereka menuduh kita wahabi. Kenapa? Karena kita tidak menyatakan harus ikut pendapatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tidak. Kita tetap menganggap beliau sama dengan ulama yang lain. Kita terima dengan hujah-hujahnya dan dalil-dalilnya. Kalau beliau tergelincir misalnya pada satu masalah dan dalilnya tidak sahih misalnya, kita nggak akan ikut. Sebagaimana ulama yang lain pun demikian. Kita ambil ilmu mereka, dalil-dalil mereka, maka kita tidak bisa dikatakan Wahabi atau Hambali ataupun Fulani ataupun Fulani. Kenapa? Karena kita ciri-ciri yang ketiga dari ahlu sunnah al-ghuraba adalah tidak intisab ila ahadin. Tidak menisbatkan diri, pokoknya saya apa kata fulan. Tidak bisa. La syaikh, wala tariqah, wala madhab. Kata Ibn Qayyim rahimahullah, tidak mengharuskan ikut pada syekh tertentu, torekot tertentu, atau madhab tertentu. Wala ta'ifah, tidak pula kelompok tertentu. Kita kembalikan kepada Quran dan Sunnah dan melalui seluruh para ulama ahli sunnah. Kita ambil apa yang mereka bawakan dalil-dalilnya. Qal bal haula'il ghuraba muntasibuna ilallahi bil Maka yang namanya ghuraba, orang-orang asing yang dipuji oleh Rasulullah SAW adalah orang-orang yang terasing karena nisbatnya hanya kepada Allah dalam ibadah. Saya hanya beribadah pada Allah. Hizbullah wahdahu. Dan mengikuti ajaran hanya ajaran Rasulullah SAW. Maka ngikutnya hanya ngikut sunnah. Wahaulaihumul qabiduna alal jamri haqqan. Merekalah para pemegang-pemegang bara api. Merekalah para pemegang-pemegang bara api. Artinya akan mendapatkan ujian yang berat. Al-qabidun alal jamr dipegang tangan terbakar nggak dipegang dia lepas dari sunnah maka mereka orang yang istiqamah dan mereka pegang walaupun dalam keadaan dirinya terbakar dirinya sakit panas dan sebagainya berbagai macam ujian-ujian menimpanya dimusuhi diasingkan dicerca dituduh dikatakan dengan berbagai macam provokasi dikambing hitamkan atau semua kesalahan-kesalahan tapi tetap dia di atas sunnah, tidak bergeser. Ini orang-orang yang akan asing dan dipuji oleh Rasulullah SAW. Tuba lil ghuraba. Wa aktsarun nasi bal kulluhum imun lahum. Dalam keadaan kebanyakan manusia hampir seluruhnya menyerang orang yang sedikit ini. La imun mencerca orang yang sedikit ini. Fali bainal khalqi yu'addunahum ahla syududi wa bid'ah. Karena keterasingannya, karena berbeda sendiri, maka masyarakat menganggapnya bahwa orang ini atau golongan ini golongan yang aneh, golongan yang bid'ah. Padahal pegang sunnah. Ya. Dianggap ajaran baru, ajaran bid'ah. Wa mufaraqa sawadil a'zam bahkan akan dituduh orang yang menyelisihi sawadul a'zam, menyelisihi ahli sunnah. Berkata Abu Bakar Al-Ajurri. Berkata Abu Bakar Al-Ajurri. Min sifatil ghuraba, termasuk sifatnya orang-orang asing di akhir zaman allati nu'ita ahlul haq yang disifati dengannya golongan yang berpegang dengan kebenaran an yakunal ghalib 'ala nasi fi jami' umurihim misal mu'akhat al-ikhwan وصحبة الأصحاب ومجاورة الجيران wasilatul arham wa ibadat wa iyadatul marda wa syuhudul janaiz keterasingan tidak sama dengan eksklusif ini kita dengar dari Abu Bakar Al-Ajurri rahimahullah dalam buku beliau khusus masalah ghuraba judulnya al-ghuraba minal mu'mini. Kata beliau, termasuk sifat orang-orang asing adalah sifatnya ahlul haq. Yang mereka adalah orang-orang yang kebanyakan manusia dalam keadaan dia sudah tidak lagi berpegang dengan itu. Tapi orang-orang ini masih berpegang dengan adab-adab tersebut. Perhatikan ucapan beliau selanjutnya. Yaitu selalu mereka memberikan kebaikan pada masyarakat. Misal mu'akhatul ikhwan, mempersaudarakan orang-orang muslim. Wasuhbatul ashab, erat hubungan persahabatannya. Wa mujawaza mujawaratul jiran, memperhatikan hak-hak tetangga. Wasilatul arham, menghubungkan silaturahmi. Wa'iyadatul marba menengok orang-orang sakit. Wasyuhudul janaiz menghadiri jenazah. Mengantarkan jenazah, menyolatkan jenazah. Wa ma yajri alaihi minal masaib dan membantu mereka ketika mereka tertimpa musibah wa ma yusarruna bihi minal afrahi bid dunya dan apa-apa yang menggembirakan mereka dari perkara-perkara dunia maksudnya memberikan hadiah berikan apa yang mereka senang eh, ketika kita punya ketika kita mampu lihat ikhwan ibn eh, berbeda dengan eksklusif oh kita huruba eksklusif nggak pernah kenal sama tetangga, nggak pernah ngurusi orang yang sakit, nggak pernah ngurusi jenazah, nggak pernah menengok apa kabarnya. Padahal dia tetangga, nggak pernah silaturahmi dengan kerabatnya sendiri. Maka ini khonibina azakumullah bukan guraba, Itu namanya eksklusif. Tidak diajarkan dalam Islam. Nggak diajarkan dalam sunnah. Yang diajarkan adalah kita memberikan kebaikan-kebaikan menghidupkan sunnah kepada mereka-mereka. Ajaran ini betul-betul asik. Orang itu sebelum menerima kaget dulu, itu biasanya. Wah, ajaran apa lagi ini? Curiga. Jangan-jangan teroris, jangan-jangan Syiah, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Duduk dulu, dengar dulu maka mereka akan tahu. Nggak ada sesuatu yang baru. Kita siap dengan konsekuen. Kalau ada yang menyelisih Quran dan Sunnah, kita akan tinggalkan. Perbuatan kalian bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Yang mana? Ada. Samina wa ta'ana. Kita dengar, kita taat. Iya kan? Karena kita ahli sunnah. Berpegang dengan sunnah. Tidak ada yang baru. Tidak ada sesuatu yang baru. Hanya saja sebagian kita menghidupkan sebagian kecil, sebagian lainnya belum dihidupkan. Akhirnya orang salah paham. Yang ini dihidupkan, yang itu belum. Yang ini dihidupkan, yang sana belum. Yang diucapkan oleh Al-Ajuri tadi, kebanyakan belum. Sedangkan masalah sunnah tahdir sudah paling hebat. Akhirnya nggak imbang. Akhirnya tidak imbang. Syekh Rabi berkali-kali mengingatkan bahwa mereka-mereka yang tidak mengerti, mereka-mereka yang tidak tahu, mereka-mereka yang belum paham, diajari, diberi nasihat, diberi diberitahu, didakwahi, bukan dijauhi. Dalam artian, bukan diboykot, ataupun masalah-masalah pergaulan kata para ulama kita memilih orang-orang yang baik untuk menjadi teman. Tapi kalau dakwah kita mendakwahi semua manusia. Kecuali kalau sudah kita kenal bahwa dia tokoh penyesat umat yang banyak memiliki syubhat yang berbahaya, maka kita hindari. Kita lihat pertanyaan-pertanyaan kepada Syekh Albani, pertanyaan-pertanyaan kepada Syekh Rabi, pertanyaan pada Syekh Mukbil, pertanyaan pada sekian masyayikh selalu dijawab dengan dua. Imma jahilun fayu'allam wa imma mubtaji'un fayuhadzar. Bisa jadi dia nggak ngerti, ya diajari. Atau dia seorang sesat, tinggalkanlah. Dibedakan antara jahil dengan orang yang memang mubtadi umbal, yang memang mengajarkan kesesatan. Tokoh-tokoh penyesat umat. Adapun kalau dia orang-orang yang ami, jahilun, yu'allam, diajari dan dimulai dengan menghidupkan semua sunnah-sunnah yang diajarkan untuk memperhatikan tetangga mengantarkan jenazah bersilaturahmi dan lain-lain nasla taufiq wal afiyah hidayah wa rahmah bihamdik an la ilaha illa anta wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh